الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة دعوة سلف هذه الأمة الصالح Setelah beliau mengucapkan salam dan memuji Allah Subhanahu wa taala lalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Lalu beliau mengatakan, "Kami mohon maaf atas keterlambatan kedatangan kami untuk melanjutkan daurah ini dan kita melanjutkan apa yang telah kita terangkan sebelumnya yang menjelaskan tentang kedudukan para ulama dan apa yang menjadi hak para ulama terhadap kita dan ini termasuk di antara prinsip manhaj kita dan termasuk di antara hal yang wajib bagi setiap muslim untuk tegak di atasnya baik secara ilmu demikian pula secara amalan dan inilah yang senantiasa kita berpijak di atasnya ilmu itu selalu mendahului amalan ilmu itu adalah imam bagi amalan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya dalam kitab Al-Ilm beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal bab berilmu sebelum berkata dan berbuat dan ini merupakan perkara yang sangat penting sekali yang termasuk pokok penting dari pokok-pokok yang di atasnya ditegakkan dakwah yang penuh berkah ini dakwah ahlu sunnah wal jamaah dan dakwah salafiyah. ومن الأمور المعلومة في هذا الباب كذلك وهذا لبيان مكانة هؤلاء العلماء في هذه الأمة ما قرره سلفنا <clears throat> من أن الأمة إنما تمتحن بعلمائها إنما تمتحن بعلمائها وهذا من بداية الأمر كان مقررا عند السلف عند الأولين بل هذا مما استدل به العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار آية الإيمان حب الأنصار والأنصار طائفة من المؤمنين من أحبهم كان هذا دليل على صدق إيمانه وهكذا سار السلف على هذا الأصل كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا رأيت الرجل ينتقص حماد بن سلمة فاتهمه في دينه فإنه كان شديدا على المبتدع <coughs> Termasuk di antara hal-hal yang penting untuk diketahui terkait dengan permasalahan ini yaitu dalam menjelaskan kedudukan para ulama bagi umat ini apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita dari para ulama ussalaf umat ini bahwasanya umat ini diuji dengan para ulamanya dan ini sejak awal kali ditetapkannya manhaj ini merupakan hal yang telah ditetapkan di kalangan para ulama salaf terdahulu bahwasanya seseorang diuji berdasarkan ulamanya dan termasuk di antara dalil yang dijadikan sebagai hujah oleh para ulama dalam hal ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ayatul imani hubbul ansar tanda keimanan adalah cinta kepada kaum ansar kaum ansar adalah satu bagian satu kelompok dari kaum mukminin Barang siapa yang mencintai mereka Maka itu menjadi sebuah tanda Atas kebenaran imannya Maka demikianlah para ulama ussalaf Mereka berjalan di atas prinsip ini Seperti halnya Apa yang disebutkan oleh al imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Apabila engkau melihat seseorang Mencela Hamad bin Salamah maka tuduhlah agamanya hal ini disebabkan karena Hamad bin Salamah rahimahullah itu bersikap keras terhadap ahlul bid'ah هذا قول الإمام أحمد الذي كذلك في زمانه امتحن الناس به فلا يحبه إلا سني الإمام أحمد ولا يبغضه إلا جهمي ضال أهل السنة يحبونه لأنه إمامهم ووقف وقفة عظيمة دفاعا عن عقيدة سلف هذه الأمة بل وحماية لهذه الأمة وقفة شبهها العلماء بوقفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حروب الردة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالناس لا لا يمتحنون إلا بعلمائهم من كان محبا لهم عارفا لقدرهم فهو على الجادة ومن خالف في هذا فهو على غير سبيل Ini adalah ucapan al imamu Ahmad rahimahullahu taala pada masa itu sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah juga menjadi barometer ujian manusia tentang kebenaran imannya maka tidak ada yang mencintai Al-Imam Ahmad kecuali dia bagian dari Ahlus Sunnah dan tidaklah ada yang membenci Al-Imam Ahmad melainkan hal itu menunjukkan bahwa dia berkeyakinan Jahmiyah yang sesat Ahlus sunnah mereka mencintai Al-Imam Ahmad dan disebabkan karena beliau adalah imamnya Ahlus sunnah dan beliau memiliki sikap yang tegas sikap yang mulia dalam membela akidah Ahlus sunnah wal jamaah akidah pendahulu umat ini dan sehingga para ulama' menyerupakan sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah taala pada masa fitnah itu seperti sikapnya Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu dalam memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka manusia mereka tidaklah diuji kecuali dengan para ulama mereka barang siapa yang cinta kepada para ulama mengetahui kadar dan kedudukannya maka dia berjalan di atas jalan yang benar dan barang siapa yang menyelisihinya maka dia tidaklah berjalan di atas kebenaran. وهكذا في كل زمان ومكان يمتحن الناس بأمثال هؤلاء كما امتحنوا سابقا بأمثال هؤلاء الأئمة بمثل الإمام أحمد وامتحن قبل هذا ذلك بمثل الإمام مالك وبمثل الإمام الشافعي عليهم رحمة الله جل وعلا كلهم من علماء السنة الأفذاذ الذين رفع الله جل وعلا قدرهم ومنزلتهم وكذلك في هذا الزمان تحن الناس بمثل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وقبل هذا بمن قبله عندنا في بلدنا امتحن, امتحن الناس بمثل ابن باديس وبمثل العقبي كان لا يطعن فيهم إلا ظل منحرف ولا يحبهم إلا سني سلفي كانوا يلقبون ابن باديس بمثل الضال لأنه رد عليهم وفضحهم ببدعهم ويلقبون الشيخ العقبي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى بأنه حشوي بأنه مشبه لأنه أثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الصفات جريا على عقيدة ahli sunnati wal jamaah demikian pula pada setiap zaman dan setiap masa manusia diuji dengan semisal mereka-mereka ini dari kalangan para ulama sunnah sebagaimana halnya terdahulu manusia diuji dan dijadikan sebagai barometer kebenaran manhajnya dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang semisalnya Al-Imam Malik demikian pula yang semisalnya pula Al-Imam Syafi'i yang mereka seluruhnya bagian dari ulama sunnah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dan memuliakan kedudukan mereka Maka demikian pula pada zaman ini manusia diuji tentang kebenaran manhajnya seperti Syekh bin Baz dan demikian pula yang sebelum beliau dan di negeri kami manusia diuji dengan sikap mereka terhadap Ibn Badis demikian pula Syekh Al-Uqbi tidaklah yang membenci mereka melainkan hal itu menunjukkan bahwa dia telah menyimpang dan dia sesat mereka orang-orang dari kalangan hizbiyun mereka menggelari Syekh Ibn Badis dengan gelar abal orang yang sesat hal itu disebabkan karena Syekh Ibn Badis membantah mereka membantah syubhat-syubhat mereka dan menyingkap tentang kedok mereka sebagaimana mereka juga menggelari Asy-Syaikh Al-Uqbi bahwa dia seorang yang hasyawi tidak mengerti tentang makna hakiki dalam Al-Quran dan Sunnah atau mereka menggelarnya sebagai musyabbih yang menyerupakan Allah dengan makhluknya mereka melakukan itu hanya karena Al-Syeikh Al-Ukhbi menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sejalan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. كما يعرف هؤلاء بهذا الذي عرفوا به قدر علمائهم في مقابله كذلك كما قرر هذا الأئمة كما قال أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر وهذا الأثر أصبح أصلا من الأصول يروى في كل الأزمنة وفي جميع الأنصار علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة أي الطعن في علماء أهل الأثر العلماء الذين لا يعرفون إلا بسلامة العقيدة وصحة المنهج إذا طعن فيهم الطاعن طعنه إنما بسبب دينهم لا بسبب دنياهم وإذا كان الأمر كذلك طعنه فيهم هو بسبب منهجهم الذي ربما تميزوا به عن الناس وربما خالفوا فيه الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الناس يغلب عليهم الهوى اتباع الهوى مخالفة الحق وهذا المنهج قائم على هذا الأساس ليس قائما على الاستكثار بالدهماء فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة ولا عرف به سلفها رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين Maka sebagaimana para ulama ini mereka dikenal dengan kedudukan mereka yang manusia yang para ulama dijadikan sebagai barometer kebenaran sikap seseorang di atas agama ini. Dan oleh karena itu termasuk yang telah ditetapkan oleh para imam apa yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala ketika beliau mengatakan alamatu ahli bid'ati al-waqi'atu fi ulama'i al athar fi ulama'i sunnah bahwa tanda ahlul bid'ah adalah ketika seseorang mencerca dan merendahkan ulama' as-sunnah athar ini riwayat ini menjadi sebuah prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah yang diriwayatkan pada setiap zaman di mana mereka menjadikan ini sebagai prinsip bahwa tanda seseorang menjadi ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu ketika dia merendahkan ketika dia mencerca para ulama ul athar para pembawa riwayat para ulama sunnah maka para ulama as-sunnah mereka tidaklah dikenal kecuali keselamatan akidah mereka sehingga apabila ada yang mencerca para ulama tersebut Sesungguhnya mereka tidaklah mencercanya melainkan disebabkan karena agama mereka bukan karena dunianya. Maka apabila demikian keadaannya maka mencerca mereka itu disebabkan karena apa yang ada pada mereka dari keyakinan yang hak dari manhaj yang benar yang apabila ada yang menyelisihi dari manusia jalan yang hak tersebut dan mencercanya maka sungguh banyak jumlah mereka yang melakukan hal itu wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin dan demikian banyak manusia yang menyimpang walaupun engkau berupaya untuk menjadikan sebagai orang-orang yang beriman maka secara umum manusia didominasi dengan mengikuti hawa nafsu mengikuti kesesatan maka manhaj ini adalah merupakan manhaj yang tidak dibangun berdasarkan jumlah yang banyak apabila jumlah itu besar maka hal itu menunjukkan kebenaran sama sekali tidak dan bahkan metode tersebut tidak dikenal oleh para ulama pendahulu umat ini. فالمقصود من هذا التأصيل ومن هذا البيان أن نقف على مثل هذه الأصول العظيمة <coughs> من منهجنا <coughs> علما وعملا لنعرف قدر العلماء ونحققه بقلوبنا أولا ثم بأعمالنا ثانيا بحسن التعامل معهم وأن نحذر الحذر الشديد في الوقوع فيما وقع فيه غيرنا ممن ربما كانوا معنا ويحسبون علينا ومن دعوتنا من الوقيعة في علمائنا في علماء أهل الأثر بالأمس انتقص الكبار وطعن فيهم من مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ربيع وقبله الشيخ محمد أمان الجامي وغيرهم والآن يطعن وينتقص أمثال الشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد فلكوس والشيخ محمد عكور وغيرهم من علماء أهل السنة لا لشيء لا لشيء إلا لمنهجهم ومواقفهم مواقفهم الصريحة الواضحة مواقفهم الصحيحة لأنها موافقة لما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء يعلموننا من خلال هذه المواقف يعلموننا الثبات على الأمر وأن لا نزيغ لشبهة من الشبهات وأن لا تحركنا العواطف والتلبيسات نحن أمة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Maka yang dimaksud di sini adalah mengingatkan agar kemudian kita senantiasa berjalan di atas prinsip-prinsip yang agung ini dari manhaj kita baik secara ilmu demikian pula secara amalan kita mengenal kedudukan para ulama dan kita wujudkan itu di dalam diri-diri kita pertama kali kemudian kita wujudkan dengan amalan-amalan kita pada kali yang kedua dengan cara memperbaiki hubungan bersama dengan mereka para ulama dan berhati-hati dengan penuh kehati-hatian dari terjerumusnya seseorang kepada apa yang sebelum mereka terjerumus ke dalamnya dari sikap mencerca dan merendahkan kedudukan para ulama di mana telah terjatuh sebagian manusia yang mereka menisbatkan diri mereka kepada kita yaitu kepada salafiyah dan kepada dakwah salafiyah dari sikap mencerca para ulama merendahkan kedudukan para ulama kalau sebelumnya para ulama kibar mereka telah dicerca telah dicela oleh dicela Al Albani rahimahullah taala oleh mereka. Demikian pula Syekh bin Baz. Demikian pula Syekh Rabi' sebagaimana mereka juga mencerca Syekh Muhammad bin Aman Al-Jami rahimahumullah dan pada masa-masa sekarang ini dicerca pula sebagian para ulama seperti الشيخ محمد بن هادي الشيخ محمد Farkus Syekh Muhammad Akur dan selain mereka dari ulama sunnah tidaklah mereka melakukan cercaan itu karena sesuatu melainkan karena manhaj mereka dan sikap-sikap mereka yang jelas yang sangat terang sikap-sikap yang sahih yang sejalan dengan prinsip-prinsip Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dari mereka-mereka inilah yang telah mendidik kita dari sikap-sikap mereka agar kemudian jangan sampai kita menyimpang disebabkan karena adanya syubhat-syubhat dan jangan sampai pula kita digerakkan oleh perasaan-perasaan dan berbagai macam talbis penyamaran terhadap kebenaran sebab kami adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin silahkan datangkan bukti dan dalil kalian apabila kalian termasuk orang-orang yang jujur. وهذا من صميم منهجنا ومما يجب علينا إذاء علمائنا لما ذكر سابقا أن من حقهم الرجوع إليهم والرجوع إليهم لا يقتضي لا تقليدهم ولا التعصب لأقوالهم لأن التقليد مذموم عندنا والله جل وعلا إنما تعبدنا بالاتباع لا بالتقليد والفرق بينهما أن المتبع تابع للدليل ويعرف الدليل وينظر في الدليل ويرجح من خلال الدليل بخلاف المقلد المقلد هو الذي يأخذ الحكم من غير دليله من غير دليل إما أنه لا يوجد الدليل إما أنه يغيب الدليل وهذا في الحقيقة ما تعبد ربه بما أمره الله جل وعلا ما تعبدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخص كائنا من كان عالما من كبار العلماء إمام من الأئمة الأجلة كل هؤلاء يعرفون ويعرف قدرهم ومنزلتهم ولكن لا يتعصب لأحد منهم ولا يقلد واحد منهم وهذا الذي كان ينهى عنه الأئمة الأعلام من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد Maka ini adalah merupakan prinsip di dalam manhaj kita dan merupakan hal yang wajib bagi kita di dalam menyikapi para ulama kita sebagaimana yang telah aku sebutkan sebelumnya bahwa termasuk di antara hak para ulama bagi kita semua adalah senantiasa merujuk kepada mereka namun merujuk kepada ulama bukan berarti bersikap taklid buta terhadap mereka dan bukan berarti bersikap fanatik kepada ulama. Taklid adalah perkara yang tercela. Allah Jalla wa ala memerintahkan kita beribadah dengan cara ittiba' bukan dengan cara taklid. Perbedaan antara ittiba' dan taklid bahwa seorang yang melakukan ittiba maka dia mengikuti dalil dan dia menguatkan satu pendapat itu berdasarkan dalil berbeda halnya seorang itu yang disebut muqallid maka dia menetapkan sebuah hukum tanpa disertai dalil apakah disebabkan karena dia bertaklid kepada seorang imam atau disebabkan karena dia ta'assub bersikap fanatik kepada ulama tersebut dan ini pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya kecuali berdasarkan perintah dan ketetapannya Allah Azza wa Jalla tidaklah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah dengan mengikuti seseorang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang itu, meskipun dia termasuk dari ulama kibar atau dia termasuk dari kalangan imam, dari imam-imam yang mulia, mereka ini semuanya adalah orang-orang yang mulia dan diketahui kedudukan dan kemuliaan mereka di dalam agama ini akan tetapi merupakan hal yang tidak diperbolehkan bersikap fanatik kepada salah seorang dari mereka atau bertaklid kepada seorang dari mereka maka sikap taklid inilah sikap fanatik inilah yang senantiasa diperingatkan dan yang dilarang oleh para ulama dari kalangan para imam dan tokoh-tokoh umat ini yang mereka senantiasa diikuti seperti Abu Hanifah demikian pula Malik demikian pula Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala Naam qad نعم al-muslim fi halat khassa in lam naqul nadira ila an أن ghayrah an أن 'aliman min al-'ulama fi mas'alatin mathalan ما وجد فيها دليلا فلئن يأخذ بقول عالم خير له من أن يأخذ بقوله يتهم رأيه وقوله وهذا ليس أصلا ولا يكون أصلا هذا قد يكون مما يستثنى في هذا الأصل وفي هذا الباب كذلك ينبغي أن ننبه أبناءنا وإخواننا أن الرد على العالم ليس انتقاصا له ولا طعنا فيه فرق بين الرد على العالم وهذا وقع عند الأولين بل وقع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم رد على أصحابه في مسائل اجتهدوا فيها ولكن رده هذا لا يحمل على الطعن فيهم رد الصحابة على بعضهم البعض ردت أم المؤمنين عائشة على بعض الصحابة على عبد الله بن عمر ولكن هذا لا يعتبر طعنا في أحدهم وكذلك يرد العلماء قديما وحديثا على بعضهم البعض بالأدب وبالحجة والدليل والبرهان إماما هذا العصر ابن باز أو الألباني رد بعضهم على بعض في مسائل رد بعضهم على بعض في مسائل مع بقاء الود والاحترام والإجلال فهذا ليس من قبيل الطعن كما يظنه الجهل والمنحرفون عن هذا المنهج القويم أما الطعن هذا يكون بانتقاصهم بانتقاصهم من غير ذكر مسائل خالفوا فيها بل حتى لو وجدت المسائل التي خالفوا فيها الواجب مراجعتهم والواجب مناصحتهم كما كان يفعل أقول كما كان يفعل الشيخ ربيع حفظه الله من الشرور كلها كان يصبر على المخالف خاصة إذا كان من أهل السنة ويناصحه وقد أخبرني مرة أنه سافر إلى الكويت لأجل لقاء عبد الرحمن عبد الخالق لينصحه فيما خالف فيه فذهب وكلمه وجلس إليه ثم رجع قال لأني لم أذهب إلا لهذا فجزاه الله خيرا على هذا الموقف وعلى هذا التعليل وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم مع إخوانهم أن يكونوا ناصحين لا كما يفعل من خالف في هذا الأمر لسبب جهله أو لسبب تعصبه نصبر على إخواننا في مدرستنا هذه مثلا هناك طلبة وهناك مدرسون فمن أخطأ منا من المدرسين أو من الطلبة لا نذهب مباشرة لنحكم عليه ثم لنسقطه ثم لنحذر منه هذا ليس منهجنا هذا منهج الحدادية منهجنا أننا نناصحه ونكلمه قد يكون ما بلغنا عنه مكذوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقبل هذا ربنا جل وعلا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ثم ماذا قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين المسلم طالب الحق يتثبت أولا ثم ينصح ثانيا يكلمه وينصحه ويبين له بالحجج والأدلة والبراهين فإن أبى واستكبر حينها وجب التحذير منه وهذا في المسائل التي خالف فيها وهي من المسائل التي ينبغي التحذير منها ينبغي التحذير منها لا نحذر منه لأجل مسألة من المسائل الفرعية هو اقتنع بقوله وأخوه, وأخوه اقتنع بالقول الآخر الشيخ الألباني والشيخ ابن باز كان كل منهما له اجتهاد في قضية القبض بعد الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع الشيخ ابن باز يقول أنها سنة والشيخ الألباني يقول أن هذا لا يثبت في السنة بل يقول هذه بدعة ولكن ما قال في يوم من الأيام أن الشيخ ابن باز مبتدع ولا حذر في يوم من الأيام من هذا الشيخ العالم الجليل رحمة الله تبارك وتعالى عليه فهذه مسائل ينبغي أن يتفقه فيها أبناؤنا حتى لا ينحرفوا بسببها كما انحرف غيرهم والله جل وعلا هو العاصم من الشرور كلها والفتن جميعها نسأله العفو والعافية Terkadang seorang muslim terpaksa untuk bertaklid dalam kondisi-kondisi khusus kondisi-kondisi tertentu dia bertaklid kepada seorang dari para ulama dalam satu permasalahan yang dia tidak menemukan padanya dalil sehingga dia mengambil pendapat seorang alim dan mengambil pendapat seorang alim itu lebih baik baginya daripada mengambil pendapatnya dia menuduh pendapatnya sendiri namun ini bukanlah sebuah prinsip yang menjadi asal prinsip di dalam agama ini asal prinsip di dalam agama adalah mengikuti dalil lalu kemudian dikecualikan dari prinsip utama itu apa yang telah kita sebutkan dalam kondisi keterpaksaan. Maka dalam hal ini sepantasnya bagi kita untuk memberi tanbih, mengingatkan kepada saudara-saudara kita bahwa membantah pendapat seorang alim bukan berarti merendahkan kedudukannya dan bukan berarti mencercanya. Bedakan antara membantah dengan mencerca. Adapun membantah itu telah terjadi di zaman para ulama ussalaf. Terjadi di zaman para sahabat. Sebagian sahabat membantah sebagian para sahabat yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau membantah sebagian para sahabatnya dalam beberapa permasalahan. Akan tetapi bantahan tersebut tidaklah dipahami bahwa itu adalah merupakan bentuk cercaan terhadap yang dibantah. Para sahabat saling membantah antara satu dengan yang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membantah ucapan Ibnu Umar bukan berarti bahwa beliau mencerca Abdullah bin Umar. Demikian pula para ulama sebagian mereka membantah sebagian yang lainnya dengan penuh adab dan disertai dengan hujah-hujah ilmiah. Demikian pula halnya dua imam dari para imam yang hidup di masa ini yaitu Asy-Syaikh bin Baz dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullah sebagian mereka membantah sebagian yang lain dalam beberapa permasalahan namun mereka tetap senantiasa menjaga rasa cinta di antara mereka dan mereka senantiasa saling memuliakan. Maka ini bukanlah merupakan bentuk cercaan seperti yang disangka oleh orang-orang bodoh, oleh orang-orang yang menyimpang. Adapun yang dimaksud mencerca dan merendahkan adalah ketika seseorang merendahkan kedudukan para ulama dan menjatuhkan kredibilitas mereka. Maka oleh karena itu ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui bahwa ketika seorang alim terjatuh dalam kekeliruan maka yang wajib adalah menyampaikan nasihat kepadanya. Menyampaikan nasihat sebagaimana halnya ini yang dilakukan oleh para ulama. Di antara mereka Syekh Rabi' hafizahullah taala. Beliau senantiasa menasihati. Beliau senantiasa bersabar di dalam menyikapi orang yang menyelisihi al-haq. Lebih terkhusus lagi apabila yang menyelisihi itu adalah bagian dari ahlus sunnah. Dan beliau Syekh Rabi pernah mengabarkan kepadaku bahwa beliau pernah berangkat khusus ke Kuwait bukan dengan tujuan tertentu melainkan untuk mendatangi Abdurrahman Abdul Khalik dan menasihatinya maka beliau pun berangkat ke Kuwait lalu duduk bersama dengan Abdurrahman Abdul Khalik lalu setelah itu dia pulang kembali ke negerinya Hal ini disebabkan karena beliau tidak mendatangi Kuwait kecuali hanya dengan tujuan menasehati saudaranya. Maka oleh karena itu jadilah kalian memiliki sikap yang seperti ini. Menjadi sikap seorang yang senantiasa memberi nasihat kepada saudaranya apabila terjatuh dalam kekeliruan tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihi al-haq, menyelisihi prinsip-prinsip salaf disebabkan karena sikap kejahilannya atau disebabkan karena ta'assubnya yang mana ketika dia tidak memiliki kesabaran kepada saudaranya bersabarlah di dalam menyikapi saudara-saudara kita apa yang ada di ma'had ini misalnya ketika ada seorang pengajar melakukan kekeliruan ataukah seorang penuntut ilmu atau seorang santri melakukan kekeliruan maka jangan dia langsung menetapkan vonis untuk menghukumnya lalu kemudian menjatuhkannya lalu kemudian mentahdirnya ini adalah merupakan manhaj yang ditempuh oleh kaum haddadiyah namun hendaknya kita menasihatinya, menjelaskan kepadanya apa yang penting atau yang perlu kita sampaikan kepadanya berupa nasihat. Boleh jadi berita yang sampai kepada kita adalah berita yang dusta, berita yang tidak benar. Bukankah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." antusibu qauman bijahalah antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum bihi nadimin apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa sebuah berita maka hendaknya kalian menelitinya jangan sampai kemudian kalian menuduh sebagian kaum dengan penuh kejahilan yang menyebabkan pada akhirnya kalian menyesalinya maka seorang muslim adalah seorang yang mencari kebenaran. Seorang yang berupaya memperbaiki orang lain dengan cara yang baik. Maka yang pertama yang dia lakukan adalah melakukan tathabbut. Dia meminta tentang kebenaran berita tersebut. Lalu kemudian setelah itu dia menasehatinya. Dia menasehati berdasarkan hujah, berdasarkan dalil-dalil yang jelas apabila dia tetap menyelisihi kebenaran maka wajib mentahdir darinya ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ketika seseorang menyelisihi al-haq maka setelah dinasihati maka sepantasnya untuk ditahdir darinya maka tidak diperbolehkan seseorang mentahdir hanya karena berkaitan dengan permasalahan-permasalahan furu', permasalahan-permasalahan cabang yang bukan termasuk dari perkara-perkara prinsip. Boleh jadi ada satu permasalahan yang ini lebih condong kepada satu pendapat, yang lainnya lebih puas dengan pendapat yang lainnya. Ini adalah hal yang biasa terjadi di kalangan para ulama. Al-Albani, demikian pula Ibn Baz Keduanya memiliki istihad-istihad dan pendapat-pendapat yang berbeda di antara keduanya. Seperti misalnya tentang permasalahan bangkit dari ruku. Apakah seseorang bersedekap atau dia tidak bersedekap setelah bangkit dari ruku? Syekh Nubaz rahimahullah berpendapat bahwa bersedekap setelah ruku adalah amalan sunnah. Sementara Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa ini menyelisih sunnah bahkan beliau mengatakan ini adalah bid'ah akan tetapi Syekh Al-Albani tidak pernah sama sekali mengatakan kepada Syekh bin Baz bahwa beliau adalah ahlul bid'ah namun sebaliknya beliau tidak pernah mentahdirnya dan bahkan beliau tetap menganggapnya sebagai seorang alim yang mulia maka demikianlah hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Wajib bagi anak-anak kita untuk memahami hal ini dan mempelajari hal ini dengan baik agar kemudian dia tidak menyimpang seperti menyimpangnya selain mereka dan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga dan memelihara kita dari berbagai macam keburukan dan fitnah. Sudah.